Di malam hari ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita semua mempelajarinya. Pelajaran mengenai adab. Naam ya. Pengajaran mengenai adab yaitu adab bagi orang-orang yang ingin mempelajari agama adab bagi para penuntut ilmu. Naam. Nah, Dan pelajaran ini sangat penting kita pelajari ya kita semua pelajari agar kita memiliki bekal tatkala ingin mempelajari ilmu agama dan kita pun berharap dengan sebab kita mempelajari adab terkait para penuntut ilmu kita semua kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari Demikian juga ilmu yang kita amalkan nantinya beroleh kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meraih kebaikan dan keberkahan. Nah, ini sehingga mempelajari ilmu atau adab bagi orang-orang yang hendak mempelajari ilmu agama ini sangat penting bagi kita semua. <clears throat> Baiklah, kitab yang kita bahas ini berjudul Syarhu Hilyati Talibil Ilmi. Penjelasan perhiasan bagi para penuntut ilmu. Bagi penuntut ilmu. Penjelasan nah perhiasan. Ini adalah bagikan hiasan ya. Adab ini digambarkan oleh pengarang penulis kitab ini bagikan sesuatu yang menghiasi. Nah, mobil khusus terkhusus bagi orang yang ingin mendalami ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Tentunya kita semua. Karena kita dituntut untuk mempelajari ilmu agama. Ini adalah hiasan. Tatkala dia mempelajari dan dia mengamalkan akan menjadi suatu yang menghiasi dirinya. Nah, kitab syarah ini adalah karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan kitab asal, kitab induk yang beliau jelaskan di sini adalah karya kitab Naam eh, Syekh yang mulia Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Nah, berkunya dengan Abu Zaid. <clears throat> Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Nah, sebenarnya ada mukadimah dari beliau mukadima selayang pandang ya dari beliau terkait alasan dan tujuan kurang lebihnya di dalam mukadimah tersebut beliau menjelaskan mengapa beliau mengarang kitab ini mungkin sedikit ana sampaikan apa alasan beliau mengarang kitab ini nah hal tersebut nah dikarenakan kepedulian kepedulian naam, keprihatinan, kasih sayang beliau terhadap orang-orang yang tatkala itu beliau melihat sedang semangat-semangatnya naam sedang semangat-semangatnya mempelajari ilmu agama. Di sana beliau naam timbul rasa kepedulian, prihatin. Karena yang namanya ilmu agama ataupun segala macam bentuk ibadah yang lainnya Nah, Eh, ingat ya anak-anak diam, jangan ribut. <clears throat> Dikarenakan yang namanya ilmu agama atau bahkan seluruh amalia, amalan ibadah-ibadah yang lainnya <clears throat> itu pasti akan senantiasa ada sesuatu yang berupaya untuk merusaknya. Imma itu bisa jadi perkara hal-hal yang merusaknya bersifat eksternal yang dari luar syaitan ataupun karena kejahilan, kebodohan, nah, kelemahan ya yang ada pada diri kita semua. Hawa nafsu, naam kekhilafan, terlalaikan atau kejahilan tadi. Yang menyebabkan mempelajari ilmu agama atau segala macam bentuk ibadah, ibadah yang mulia. Naam. Terkhusus ilmu agama, mempelajari ilmu agama ini sangat mulia. Nanti akan kita sebutkan penjelasan dari ulama atau dari pengarang dan pensyarah kitab ini terkait fadilah. Nah, ya, sebagian fadilahnya. Penghalang-penghalang ini tadi akan merusak keutamaan, bahkan keabsahan sah tidaknya diterimanya amalan tadi. Sehingga amalan tadi menjadi yang harusnya fadil atau afdal yang sangat utama menjadi amalan yang bisa jadi kurang dari sisi pahala ataupun keberkahan dan kebaikannya atau bahkan waliyadzubillah waliyadzubillah menjadi amalan yang tidak berbuah pahala malah sebaliknya membuahkan dosa kok bisa iya segala macam bentuk amalan ibadah semisal sholat sholat adalah ibadah yang mulia tatkala seorang tadi mungkin tidak khusyuk jadi amalan yang kurang dari sisi pahalanya keberkahan ataupun puasa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ada orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga hanya mendapatkan lapar dan dagang tidak mendapatkan pahala. Nah, sehingga sangat disayangkan sekali. Bahkan amalan ibadah yang harusnya seseorang akan meraih pahala yang besar, keutamaan yang besar di sisi Allah SWT, semisal sholat dan ibadah yang lainnya. Waliyahzubillah, tatkala seorang tidak mengerti adab atau mengerti perkara yang dituntut dari ibadat ini menjadi suatu amalan yang berbu berbuah bukan pahala, malah dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celaka, Allah katakan, Allah kabarkan. Celakalah orang-orang yang sholat. Bayangkan sholat. Orang yang sholat celaka. Nah, dalam keadaan dia melakukan suatu ibadah. Kenapa? Alladzina an salatihim sahun yaitu orang-orang yang lalai terkala dia sholat. Sholatnya lalai. Allah pun terangkan apa sebab Allah katakan dia lalai. Alladzina yura'un. Orang-orang yang ria. Nah, tidak ikhlas. Allah katakan mereka ini orang yang celaka. Padahal melakukan ibadah, salat. Nah, wal sehingga untuk itu sebagai bentuk kepedulian, keprihatinan, rasa kasih sayang beliau terhadap para penuntut ilmu, beliau pun mengarang kitab yang mulia ini yang berisikan tentang adab, adab-adab bagi orang-orang yang ingin mempelajari, mengkaji, mendalami ilmu agama. Nah, ini tentunya kita semua karena kita wajib untuk mempelajari ilmu agama. Ini beliau sebutkan adab-adabnya agar ibadah yang mulia ini mempelajari ilmu agama menjadi ibadah yang berkah, penuh kebaikan di sisi Allah sementara dan dijauhkan dari hal-hal yang merusak keutamaan bahkan keabsahannya. Nah, ini di antara selain pandang mukadimah yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Nah, anak-anak ayo rapi. Duduk yang rapi. Atau boleh Baiklah. <clears throat> kita masuk pada pembahasan awal. Qala muallif rahimahullahu taala Al-faslul awal ada talibi fi nafsi Pembahasan yang pertama Adab Bagi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu agama Adab ini nah, berkaitan dengan dirinya. Yang pertama, apa? Adab. Nah, bagi orang yang ingin pelajari ilmu agama, para penuntut ilmu. Terkait dengan dirinya, yang pertama, al-awwal al-ilmu ibadatun. Hendaknya dia mengetahui. Ini kita ketahui. Kita harus memahami, pahami semua. Ilmu itu adalah ibadah. Ya ibadah. Sehingga tatkala ibadah di sana akan mendapatkan pahala, semisal yang tadi. Apabila dia melakukan arkanul ibadah, rukun dari ibadah. Apa saja rukun ibadah? Rukun dari ibadah adalah ada dua ya, al-ikhlas. Nah, keikhlasan yang kedua, itibaus sunnah. Mengikuti sunnah. Termasuk segala macam ibadah termasuk menuntut ilmu. Nah, dituntut bagi kita untuk <clears throat> untuk ikhlas dalam mempelajarinya. Nah, dan demikian juga ada kaifiyah dari bimbingan syariat naam adab-adab yang dengannya kita berharap ilmu yang kita pelajari menjadi barokah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yaitu kata beliau adab bagi seorang yang ingin belajar ilmu agama adab terkait dirinya hendaknya dia mengetahui ilmu adalah ibadah. Kemudian beliau melanjutkan menjabarkan memberikan pembahasan enam atau memberikan penjelasan dari poin ini ilmu adalah ibadah kata beliau asrul usuli fi hadhil hilya perkara yang paling pokok dan mendasar perkara yang paling asasi nah dari pokok-pokok prinsip yang ada terkait perhiasan ini, nah, terkait perhiasan ini yaitu terkait adab bagi orang yang ingin pelajari agama ini adalah pokok prinsip yang pertama. Naam. Al ilmu ibadatun adalah asul usuli fi hadil ilya. Bal walikulli amrin matlub. Bahkan pada setiap perkara yang engkau dituntut untuk mengetahuinya, perlu engkau ketahui ilmuka bi annal ilma ibadatun. Pengetahuan pengetahuanmu perlu engkau ketahui bahwasanya ilmu adalah ibadah. Qala ba'dul ulama berkata sebagian para ulama, ilmu salatus sir wa ibadatul qalb. Ilmu itu bagaikan atau adalah salat yang tidak tampak. Ya, bayangkan, ilmu itu bagaikan salat. Seperti salat, salat ibadah kan? ya sama ibadah tapi di sir meskipun secara lohir orang terlihat ya untuk ilmu belajar gitu tapi dia bagikan sholat yang tersembunyi karena juga tertuntut padanya tidak semata-mata ibadah dari sisi lahiriah yang nampak belajar menulis dan yang semisalnya tapi di sana juga ada tertuntut padanya ibadah yang bersifat al-batinah nah batinia al-batina yang tidak nampak yang tersembunyi sir wa ibadatul qalb dan ibadah hati ini penggambaran ulama terkait ilmu adalah sholat yang tidak tampak dan ibadahnya hati amalia ibadah naam hati kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin terkait kalam Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid <coughs> Qala rahimallahu taala al ilmu ibadatun bila syak. Ilmu adalah ibadah yang adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Nah, tidak ragukan. Ilmu itu adalah ibadah. Jangan ragu. Nah, jadi bukan amalan semata-mata atau suatu waliyadzubillah untuk perkara tujuan dunia. Tidak seperti itu. Niatkan ibadah. Jadi seamalan yang sangat mulia. Kita berharap pahala sisi Allah SWT. Dan dengan niat ini akan menjaga nah, ke, menjaga keikhlasan kita karena kita dituntut ikhlas dalam ibadah dan kita pun berupaya mengikuti kaifiat tata cara yang dibimbingkan oleh syariat Al-Quran dan As-Sunnah dan contohnya para sahabat dan ulama Naam ya. Para sahabat dan ulama bahkan dalam Al-Qur'an ya bagaimana Nabi Musa menuntut ilmu, mempelajari ilmu dengan Naam Hidir ya. <clears throat> dan yang semisalnya bagaimana Rasulullah SAW alaihi wasallam mempelajari din Naam melalui perantara malaikat Jibril dan semisalnya dan yang lain-lainnya. Semisal sahabat pelajari ilmu dengan Rasul, sahabat pelajari ilmu agama dengan sesama mereka dan para ulama setelahnya. Ini adab-adab semua ya. Nah, kaifia tata cara yang harus kita ikuti. Nah, maka kata Syekh, ilmu adalah ibadah. Bagian dari ibadah ini adalah sesuatu yang tidak diragukan bal huwa min ajalil ibadat wa abdaliha. Bahkan menuntut ilmu agama termasuk ibadah yang paling mulia dan paling utama. Nah, bahkan paling um, bukan ibadah biasa. Iya, derajat kedudukannya itu bukan ibadah-ibadah biasa. Ibadah yang paling mulia bahkan kedudukannya dan paling utama kata beliau. Sangat utama, luar biasa kan? Tidak semata-mata kita dituntut wajib melakukannya, tapi tatkala kita ikhlas mempelajarinya, melakukannya kita akan mendapatkan keutamaan fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna Allah ta'ala ja'alahu fi Kitabi qasiman lil jihadi fi sabilillah. Faqala jalla wa ala faqala jalla wa ala wa makana al mu'minun liyanfiru kafa. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah litafaqahu fid din wal yanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. At-Taubah 162. Bahkan kata beliau, beliau menjelaskan. Entar kalau beliau mengatakan, menjelaskan bahwasanya ilmu itu bukan semata-mata ibadah biasa, ibadah yang sangat mulia bahkan sangat utama. Kata beliau, hatta inallah ta'ala, inallah ta'ala ja'alahu fi kitabi qasiman lil jihad fi sabilillah Sampai-sampai Allah SWT kata beliau. Nah, menyebutkan di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'an, ilmu ini bagian dari jihad bisa bililah Masya Allah. Telah diketahui ya jihad bisa bililah adalah ibadah yang sangat utama di dalam Islam ini. Dikatakan puncak naam dari keutamaan ibadah. Naam ya. Karena memperjuangkan, mempertaruhkan nyawa harta dan benda, jiwa dan raga luar biasa. Nah, ini disamakan. Nah, apa dalilnya? Adalah surat At-Taubah 122, "Wa makanal mu'minuna liyaghfiru kafah." Kata Allah SWT Tidak seharusnya kaum mukminin untuk pergi secara menyeluruh, secara total untuk melakukan jihad fisabilillah. Enggak seharusnya pergi semua. Bayangkan ya. Uh, Padahal jihad ya. Gak semuanya harus pergi. Falaula napa min kulli firqatin minhum ta'ifa maka mengapa tidak sekelompok dari mereka kaum mukminin tadi tidak pergi litafaqahu fid din untuk menuntut agama. Ya, mengapa mereka ada sekelompok dari kaum mukminin tadi tidak pergi untuk melakukan belajar ilmu agama. Gitu Bayangkan ya, diingatkan tidak harus pergi semua. Jihad bisa bilila. Yang seharusnya ya ada sekelompok dari mereka itu pergi menuntut agama. Nah, kenapa tidak melakukan menuntut ilmu? Wali yang Waliyangdhiru qaumahum idza raja'u ilaihim dan agar mereka bisa memperingatkan kaum mereka tatkala kaum tadi kembali menemui mereka sepulang dari jihad fisabilillah la'allahum yahzarun agar mereka mawas diri ya bisa memiliki ilmu nah memiliki ilmu untuk waspada dan hati-hati nah dalam kehidupan ini yakni bidzalika taifatil qaidah liyattafaqahu liyattafaqahu fid din wal yang diru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun kata beliau itu agar sekelompok kaum mukminin yang kaidah yang tinggal yang duduk yang tinggal tidak melakukan tidak pergi jihad bismillah itu tadi mereka bisa belajar agama dan peringatkan kaum mereka tatkala kaum tadi mereka kaum mereka tadi kaum mukminin tadi pulang sepulang jihad bismillah agar mereka waspada. Nah, wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayuridillahu bi khairan yufakihu fitdin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, beliau memberikan dalil. Faedah yang kedua tentang keutamaan menuntut ilmu, ilmu agama. Iba, sebagai ibadah yang sangat mulia, sangat utama. Nah, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya mayuridillahu bi khairon yufakiyupidin barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya niscaya akan Allah pahamkan terhadap orang tadi ilmu agama Masya Allah ini sehingga faedahnya apa tolak ukur seseorang itu baik dan tidak ah, Allah kehendaki untuk memberikan kebaikan diberikan taufik untuk memperoleh kebaikan atau tidak itu tolak ukurnya tatkala Allah berkehendak untuk memberikan agama. Maaf ya. Ini tolak ukurnya. Tatkala ada seseorang yang Allah berikan hidayah taufik bisa mempelajari agama Allah, memahaminya, tentunya mengamalkannya, berarti orang tadi sebagai kabar gembira Nah, tatkala dia ikhlas melakukannya ya, dengan hadis ini ya kita Naam kita beranggapan orang tadi adalah atau memastikan bisa kita katakan pasti saya orang tadi adalah orang yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tatkala seorang tadi wal tidak diberikan taufik untuk bisa memahami ilmu agama. Tentunya mempelajarinya, ini jalannya ya. Metode dan cara untuk memahami ilmu agama. Tidak diberikan taufik. Dia bahkan berpaling ataupun mengamalkannya tak mengilmuinya tapi tidak mengamalkannya. Karena ilmu dituntut untuk diamalkan. Nah, ini adalah orang yang wal billah. Orang yang bukanlah Allah inginkan kebaikan. Na'udzubillah min dalik. Nah, kemudian beliau melanjutkan nah atau menjelaskan mensyarah nah terkait makna hadis ini dengan syarah yang penjelasan yang ringkas wal fikhu wal ilmu bisyara nah mana fikih dalam hadis ini mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya Allah fakihkan dia terhadap agama. Nah, maksudnya uh, fikih di sini adalah Allah berikan ilmu terhadap syariat. Nah, insya Allah. Ya kan? Bukan sekedar memahami ilmu saja. Ilmu ini luas ya. Nah, ya, ilmu umum, bahkan mempelajari suatu perkara yang bisa diharamkan dalam syariat. Tapi yang diinginkan Nah, dalam hadis ini yang seseorang akan memperoleh fadilah keutamaan di sisi Allah SWT sebagai orang yang Allah kendaki kebaikan yaitu orang yang paham ilmu agama ya ilmu dalam bidang agama fayadkhulu fi ilmu aqaidi wa tauhid wa sehingga masuk juga dalam kriteria kategori dari orang yang Allah kendaki kebaikan padanya ilmu memahami pembahasan tentang permasalahan akidah. Naam. Akidah prinsip yang sangat mendasar dalam agama ini dan juga permasalahan tauhid. Nah, ini bagian akidah juga. Dan selain itu. Ini penjelasan dari beliau rahimahullahu taala. Kemudian <clears throat> beliau melanjutkan, anna Allah manna 'alaika Bihada, apabila engkau memperhatikan dirimu, telah Allah karuniakan dengan hal tersebut. Nah, Masya Allah ya. Allah berikan hidayah dan topik seorang tadi untuk bisa mempelajari ilmu agama dan berupaya mengamalkannya. Nah, syir khairon Maka senang, bersenanglah. Nah, berbahagialah. Bi Allah Ta'ala aroda, aroda bika khairan. Karena Allah SWT berkehendak untuk memberikan kebaikan kepadamu. Wakil al-Imam Ahmad Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Al-ilmu la ya'dilhu syai' liman sahat niyatuh." Ilmu itu ilmu syariat, ilmu agama ini enggak ada yang semisal, yang sebanding, yang setara dengannya. Nah, enggak ada amalan ibadah kata beliau yang semisal dan setara dengan memahami ilmu agama. Tentunya bagi orang yang niatnya benar. Niatnya sahih ya. Qalu nah, kalau beliau berucap tadi di hadapan muridnya. Naam ya. Para sahabatnya. Mereka pun berkata, hmm, kalau mendengarkan faedah dari Imam Ahmad. Kalau wa kaifa tasihun niat, Ya Aba Abdillah. Terus bagaimana cara agar niat ini bisa benar wahai Abu Abdillah ini punya Imam Ahmad Qala maka beliau pun mengatakan yanwi rob al jahl an nafsi wa an ghairi. Yaitu dia berupaya terkala mempelajari berkeinginan mempelajari ilmu agama dia niatkan untuk mengangkat menghilangkan kebodohan karena bodoh adalah penyakit yang membahayakan dengan sebab kebodohan seseorang tidak bisa mengetahui mana yang hak, mana al hak yang harus diikuti, mana al-batil. Bisa terbalik atau samar. Nah, terbalik, al hak dianggap batil, batil dianggap al hak waliyallah. Ini akibat kebodohan. Terkhusus pada dirinya dan pada orang lain, karena ini penyakit yang membahayakan dan mengerikan. Sehingga kata beliau, metodenya, tata cara agar orang ini benar niat dan keikhlasannya dia angkat, niatkan untuk menghilangkan kebodohan sebagai penyakit yang membahayakan tadi kesan kronis dia angkat kebodohan niatkan untuk menghilangkan kebodohan untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan pada orang lain nah ini penjelasan dari beliau mungkin itu yang bisa kita pelajari kita kaji di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat nah bagi kita semua sehingga bisa disimpulkan pentingnya keikhlasan di dalam ibadah lebih khusus dalam menuntut ilmu karena menuntut ilmu ini bagian dari ibadah apabila seorang diberikan hidayah dan taufik ikhlas di dalam menuntut ilmu niscaya dia akan meraih memperoleh kebaikan yang besar sebagaimana yang disebutkan pada fadilah-fadilah tadi keutamaan-keutamaan tersebut dan sebaliknya nah terkala amalan ibadah menuntut ilmu ini tidak diniatkan ikhlaskan Allah secara meraih ridhoannya akan menjadi amal yang sia-sia bahkan bila sebaliknya bisa jadi dosa semisal amal ibadah yang lain tatkala adanya riak adanya sum'ah kesyirikan padanya waliyadzubillah untuk itu kita senantiasa berupaya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu untuk bisa ikhlas mohon dan minta agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniai keikhlasan di dalam menuntut ilmu dan di seluruh amalia yang kita kerjakan amalan ibadah yang kita kerjakan Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan Anda mohon maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu SWT. Nah, mana akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا alihi wa ashabihi واصحابه اجمعين asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alxamdulilaahi rabbilcaalamiin